mulai dengan kata i'lam Yang maknanya adalah Ta'allam wafham watayakkan Pelajarilah Fahamilah dan yakinilah Digunakan para ulama Kata ini untuk Tanbih Bahwasannya Apa yang akan disampaikan setelahnya Adalah Sesuatu yang sangat penting Sekali Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa'lam Annahu la ilaha illallah Ini menunjukkan kalimat i'lam digunakan untuk tanbih bahawa apa yang akan disampaikan setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Ta'allam wafham wa Pelajari, pahami dan yakini. Ini makna kalimat i'lam. Kemudian masih pada kebiasaan beliau sebelumnya yaitu mendoakan. Mendoakan kita semuanya agar mendapatkan hidayah. <coughs> Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbingmu untuk taat kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingmu untuk taat kepadanya Dan ini kembali mengingatkan kita Bahawa ilmu ini dibangun di atas dasar rahmat Sifat kasih sayang Wattalatuf Dan kelembutan Serta keinginan yang besar Agar orang yang kita sampaikan ilmu kepadanya mendapatkan hidayah. Maka Syekh Rahimahullah taala kembali mendoakan kita. Dan ini adalah doa dari seorang yang alim, seorang yang saleh. Semoga kita termasuk di dalam bagian orang-orang yang mendapatkan pengabulan doa tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين bahwasanya <coughs> Al-Hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya kepadanya. dalam nuskha yang lain anta'budallaha wahdahu engkau beribadah kepada Allah yang satu saja mukhlishan lahuddin dengan memurnikan agama atau ibadah hanya kepadanya <coughs> inilah awal pembahasan kitab al-qawaidul arba' menjelaskan tentang hakikat agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa jamaah sekalian? Perlu kita memahami dengan benar, perlu kita memahami dengan baik hakikat agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena nabi kita yang mulia dan umatnya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat ke-123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika" anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah kamu mengikuti agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim, terdapat sejumlah pujian-pujian yang sangat agung kepada Ibrahim alaihissalam. Tidaklah pujian-pujian tersebut yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mengandung perintah kepada kita. Kita. untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam seperti di dalam ayat sebelumnya yaitu surat An-Nahl ayat ke-120 sampai 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang umat yang selalu taat kepada Allah lagi hanif dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala menyebutkan lima sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, beliau adalah seorang umat. Apa artinya umat di sini? Artinya beliau adalah imamun kudwatun. Dikatakan para ulama, padahal di awal Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tidak ada orang satupun yang beriman di muka bumi kecuali Ibrahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau dengan kata ummat. seorang umat. Dia sendiri kualitasnya seperti satu umat. Karena dia adalah imam. Kenapa jamaah sekalian? Beliau mencapai derajat tersebut dalam surat As-Sajdah ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Dan kami jadikan di antara mereka itu para imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami tatkala mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami maka dikatakan para ulama bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih kepemimpinan ketinggian dan derajat di dalam agama yang mulia ini ini sifat beliau yang pertama yang mesti diteladani qanitan lillah yang kedua <coughs> beliau adalah seorang yang selalu taat kepada Allah yaitu selalu menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya yang ketiga beliau adalah hanifan seorang yang hanif dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah al-hanif al-muqbilu ala Allah al-mu'rid an kulli siwa. Yang dimaksud dengan al-hanif adalah orang yang selalu menghadapkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah serta berpaling dari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ucapan Syekh annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahud din bahwasannya al-hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah yang satu saja dan memurnikan ibadah itu hanya kepadanya. Ini alasan yang kedua. Mengapa kita perlu mengenal hakikat agama Ibrahim alaihissalam? Afwan, kita lanjutkan sifat-sifat Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walam yakum minal musyrikin." dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah yang kelima syakiran li an'umih beliau adalah orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya kemudian alasan yang ketiga mengapa kita perlu mengenal agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk membantah syubhat yaitu syubhatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan mungkin di masa ini syubhat tersebut sudah hampir-hampir mereka lupakan lalu dihidupkan kembali oleh orang-orang liberal orang-orang liberal di UIN, di IAIN mereka menghidupkan kembali syubhat ini bahkan syubhatnya orang-orang liberal lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani dahulu Dahulu orang-orang Yahudi mengklaim Ibrahim adalah seorang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengklaim Ibrahim adalah seorang Nasrani. Kata orang-orang liberal, Ibrahim itu tiga agamanya. Yahudi, Nasrani dan Islam. Maka kata mereka tiga agama ini sama disebut agama Ibrahimiyah. Disebut agama Ibrahimiyah. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah membantah syubhat ini Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-67 Ma Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan Walakin kana hanifan muslima Wa ma kana minal musyrikin <coughs> Ibrahim Bukanlah seorang Yahudi Bukan pula seorang Nasrani Tegas langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nabiullah Ibrahim alaihissalam kata Allah, bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif. Senantiasa beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Muslima, beliau adalah seorang muslim yang selalu mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wa ma kana minal musyrikin dan beliau tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui hakikat Nabi agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sekaligus untuk membantah syubhat orang-orang Yahudi dan Nasrani dan syubhatnya orang-orang liberal. Karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam keturunan beliau adalah para nabi Bani Israel dan Nabi umat Islam dan ini termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam tatkala beliau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah menegaskan waja'alna fi dhurriyatihin nubuwata wal kitab kami jadikan pada keturunannya kenabian dan alkitab seluruh nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak keturunannya, yaitu seluruh bani, Nabi bani Israel berasal dari jalur Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Maka Allah muliakan beliau karena kesabaran dan keyakinan beliau di jalan Allah subhanahu wa taala. Allah muliakan beliau dengan menjadikan keturunannya ada kenabian dan diturunkan Alkitab kepada mereka. Ya. Maka dalam ayat ini, dalam surat Ali Imran ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ibrahim bukan Yahudi bukan pula Nasrani. Tetapi dia seorang yang hanif, seorang muslim dan tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. <coughs> Demikianlah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalam mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengajak kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Ini alasan yang ketiga, bantahan terhadap syubhat. Kemudian ada alasan yang keempat, mengapa kita perlu memahami dengan baik hakikat agama Ibrahim alaihissalam agar keimanan kita terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat. Kemudian agar kepercayaan kita juga terhadap para ulama kita di masa ini juga semakin kuat. Karena ternyata Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah membawa sesuatu yang baru. Apa yang beliau ajarkan telah diajarkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sebagaimana ayat yang baru saja kita sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Surat An-Nahl ayat ke-36. Ternyata nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menciptakan ajaran yang baru. Beliau hanya melanjutkan risalah para nabi dan rasul sebelumnya. Dan subhanallah ternyata inilah yang diajarkan para ulama kita yaitu ulama ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa. Tidak ada bedanya sampai hari ini. Walaupun orang-orang yang menyekutukan Allah mencoba membuat penamaan-penamaan yang jelek untuk membuat masyarakat lari seakan-akan ini ajaran yang baru dengan menamakan Wahabi dan penamaan-penamaan yang lain tapi ternyata kalau kita perhatikan yang diajarkan para ulama ahlus sunnah di masa ini adalah tauhid persis seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan itu pula yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi dan rasul semuanya alaihi wassalatu wassalam. Iya. Ini paling tidak empat alasan mengapa kita harus memahami dengan baik hakikat agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. salam. dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim hakikat agama beliau di dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26 sampai ke-27. <coughs> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, innani barau mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya sendiri yang kafir dan kaumnya yang kafir. Apa kata beliau? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah illalladzi fatarani. Kecuali zat yang menciptakan aku. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut sama persis dengan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Itulah hakikat kalimat la ilaha illallah. Berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah, yaitu meninggalkannya, membencinya, memusuhinya dan memeranginya apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memeranginya. Jadi berlepas diri, persis dengan makna la ilaha. Kemudian kata beliau illalladzi fatarani kecuali zat yang menciptakan aku. Itulah makna illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang patut disembah. Dialah satu-satunya yang pantas dijadikan sesembahan oleh manusia. Dan dikatakan para ulama di sini ada faidah dalam ayat ini. Mengapa Ibrahim alaihi salam tidak mengatakan illallah? Tetapi beliau mengatakan illallazi fatarani kecuali zat yang menciptakan aku. Untuk mengingatkan umatnya terhadap rububiyah Allah. Artinya umatnya ini memahami rububiyah Allah, memahami Allah pencipta mereka. Maka sepatutnya kalau demikian dialah satu-satunya yang mereka jadikan sesembahan. Makanya beliau gunakan kalimat illalladzi fatarani bukan kalimat illallah. Demikian pula di dalam surat Muntahana ayat keempat. Ini termasuk ayat yang sangat penting sekali di dalam menjelaskan hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan perintah kepada kita untuk meneladani beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikut beliau. Idh qalu liqaumihim tatkala mereka berkata kepada kaum mereka sendiri, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat yang mulia ini kata Allah mereka berkata, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Jadi dua-duanya dimusuhi. Kesyirikan dan kaum musyrikin. Bahkan mereka juga berkata, kafarna bikum. Kami mengingkari kalian. <coughs> Artinya menyatakan kalian salah. Kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada basa-basi, kalian juga benar. Kita sama-sama agama Nabi Ibrahim. Kita sama-sama agama yang turun dari langit, tidak ada. Tidak ada basa-basi. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Bahkan perhatikan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Dan telah nampak jelas. Tidak perlu ditutup-tutupi. Enggak perlu disembunyikan bahwa antara kami dengan kalian ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Ya, inilah ketegasan di dalam tauhid. Harus jelas antara hitam dan putih, antara tauhid dan kesyirikan, antara Islam dan kekufuran. Terdapat perbedaan yang mendasar tidak boleh dikaburkan. Dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak lain sebagaimana kata Syekh kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kita kembali kepada ucapan syekh beliau berkata agama beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata kullu ma warada fil qur'ani min al-ibadah fama'nahu tauhid semua kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maka artinya adalah tauhid Artinya adalah tauhid. Ini makna ibadah dalam Al-Qur'an. Bukan sekedar menyembah Allah, tetapi memurnikan penyembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Jadi hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk mengimaninya sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam ayat yang mulia ini dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala <coughs> Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid maka apabila engkau telah tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu semata-mata untuk beribadah hanya kepadanya maka ketahuilah bahwasannya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali bersama dengan taharah. Ini syarat sahnya salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa." Allah tidak akan pernah menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi, andai seorang sudah berwudu kemudian dia buang angin misalkan, walaupun dia salat seribu rakaat sekalipun, maka salatnya tidak sah. Demikian pula kata Syekh, فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدت أو فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة maka apabila kesyirikan memasuki ibadah mencampuri ibadah seseorang maka rusaklah ibadah tersebut sebagaimana hadas apabila masuk ke dalam taharah, rusak taharah tersebut sampai dia bersuci kembali. Maka apabila kita menganggap penting mempelajari taharah karena taharah itu adalah syarat sahnya salat, syarat sahnya ibadah salat, tentu lebih penting lagi mempelajari tauhid agar supaya tidak terkotori oleh kesyirikan karena tauhid adalah syarat sahnya seluruh ibadah. Tidak akan Allah menerima ibadah seseorang apabila dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.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 amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan jadi kesyirikan bukan saja menghalangi diterimanya amalan bukan saja menghalangi diterimanya amalan tetapi juga menghapuskan amalan-amalan yang telah berlalu. Ini bahaya kesyirikan. Kalau begitu, benar-benar kita harus memahami apa perbedaan antara tauhid dan kesyirikan. Apa kaidah-kaidah yang dengannya kita dapat mengenal perbedaan antara tauhid dan kesyirikan. Kata beliau rahimahullah, "Fa idza arafta أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها maka apabila engkau telah tahu bahwasannya kesyirikan apabila mencampuri ibadah maka syirik itu akan merusaknya wa ahbatal amalah dan menghapuskan amalan wa sara sahibuhu min khalidina finnar dan orang yang melakukan syirik tersebut menjadi termasuk orang-orang yang kekal di neraka.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 Kalau begitu kata Syekh, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dhalik <coughs> engkau pun tahu bahwasannya sesuatu yang paling penting atasmu yang paling wajib atasmu adalah mengenal hal tersebut yaitu bagaimana cara mentauhidkan Allah dan selamat dari kesyirikan cara mentauhidkan Allah dan selamat dari kesyirikan. Di sini Syekh menjelaskan kepada kita, inilah ilmu yang paling penting. Inilah ilmu yang paling wajib dipelajari. Ilmu tentang tauhid dan mengenal kesyirikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang dosa-dosa yang paling besar, pertama sekali beliau pasti menjelaskan tentang kesyirikan. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau bertanya ya Rasulullah ayu dzambi a'zamu indallah wahai Rasulullah dosa apakah yang lebih besar di sisi Allah atau yang paling besar di sisi Allah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak engkau jadikan bagi Allah tandingan padahal dia yang menciptakanmu demikian pula dalam riwayat Bukhari dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir al-isyraku billah wa uququl walidain." Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar yaitu menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Oleh karena itu, bagi setiap dai, bagi setiap guru dan pengajar dan setiap muslim bahkan hendaklah memahami inilah ilmu yang terpenting untuk dipelajari, diamalkan dan dianjarkan kembali. Makanya para ulama banyak mengingatkan termasuk tipuan syaitan terhadap para dai apabila mereka mementingkan satu perkara dan mereka melalaikan dakwah tauhid. Mereka mementingkan khilafah, mereka mementingkan politik, mereka mementingkan zikir dan lain sebagainya. Pada saat yang sama mereka melalaikan tauhid bahkan mereka ternyata tidak paham hakikat tauhid yang sebenarnya. Jadi ini yang diinginkan oleh Syekh untuk menjelaskan kepada kita bahwa inilah yang paling penting untuk kita pelajari la'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskanmu dari jaring-jaring kesyirikan ini <coughs> di sini kembali Syekh rahimahullahu taala mendoakan kita Semoga dengan sebab kita memahami hakikat tauhid maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kita dari kesyirikan. Dan ini syarat mutlak. Kalau seorang tidak tahu, dia akan terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawqih, faman lam yarif syarra min al khair waqa'a fihi." saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tetapi untuk menghindari kejelekan tersebut karena siapa yang tidak mengenal kejelekan tidak bisa membedakannya dengan kebaikan niscaya dia akan terjerumus di dalam kejelekan dan ini sebelumnya telah dikatakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata satungkadu oral islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah akan terlepas ikatan Islam seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah dan seburuk-buruknya jahiliyah adalah kesyirikan demikian pula dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn yaman radhiyallahu taala anhuma Kata beliau, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhafata an aqa'a fihi dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan sedangkan aku bertanya tentang kejelekan karena takut terjerumus di dalam kejelekan tersebut beliau kembali mendoakan kita semoga dengan sebab kita mengetahui hakikat kesyirikan dan hakikat tauhid maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan tersebut. Dan doa ini mengingatkan kita kepada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harapan beliau tatkala beliau ditolak dakwahnya oleh penduduk Taif. Dan ini adalah termasuk penderitaan beliau yang paling berat melebihi yang lainnya melebihi ketika beliau dan para sahabat hampir saja dikalahkan pada perang Uhud yang ketika itu wafat banyak sekali kaum muslimin ketika beliau datang ke Taif ketika beliau ditolak di Makkah oleh kaumnya sendiri beliau datang ke Taif ternyata beliau ditolak di sana dengan penolakan yang keras sekali dalam keadaan yang sangat sedih tersakiti baik fisik dan psikis beliau tersakiti hatinya <coughs> datang malaikat Jibril alaihissalam salam menawarkan kepada beliau bahwa di sini ada malaikat penjaga gunung kalau engkau mau gunung ini akan diangkat dan ditimpakan kepada mereka ini tawaran untuk menghukum kaum yang durhaka tetapi perhatikan apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim bahkan aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Dan subhanallah terbukti di kemudian hari orang-orang Taif ini kemudian masuk Islam. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sangat menginginkan keimanan bagi kalian serta lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah sifat yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu, memiliki sifat kelembutan dan penyayang dan punya keinginan besar <coughs> agar manusia mendapatkan hidayah. Maka Syekh mendoakan kita kembali kita memetik faidah pentingnya kasih sayang dan kelembutan untuk menghiasi diri seorang penuntut ilmu. Kata beliau rahimahullah, "La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi asy Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jaring-jaring kesyirikan ini. Wa huwa syirku wa huwa syirku billahi alladhi qala Allah taala fihi. Itulah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentangnya. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفir ma duna dzalika liman yasha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. <coughs> Maka sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita pentingnya kita mempelajari hal ini. Kemudian beliau tekankan lagi karena ini adalah dosa besar perlu kita kenali untuk kita jauhi apabila seseorang mati menghadap Allah sebelum dia bertobat dengan membawa dosa ini maka tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan. Tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Adapun seorang muslim sebesar apapun dosa yang dia kerjakan masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Walaupun nggak bisa kita pastikan juga Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan liman yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Seorang muslim pelaku dosa besar tidak boleh dikafirkan dan apabila dia mati sebelum taubat di akhirat kelak dia di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki diazab, kalau Allah kehendaki diampuni. Andaikan dia diazab sekalipun, maka azabnya tidaklah seperti kaum musyrikin yang kekal di neraka. Azabnya tidak seperti orang-orang kafir yang kekal di neraka. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya" ثم لقيتني لا bi بي la لا أتيتك بقربها مغفرة Wahai anak Adam Andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Tetapi makna hadis ini adalah lima yasha bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian pula hadis bitaqah, hadis tentang kartu, yaitu tentang seseorang yang memiliki dosa sebanyak 99 catatan. Setiap satu catatan sejauh mata memandang. Kemudian dia ditanya satu persatu dan tidak ada satupun yang dia ingkari. Tidak ada satupun dosa itu yang dia ingkari. Sampai akhirnya dia sudah merasa pasti dia tidak mungkin selamat dengan dosa sebanyak ini. Lalu dikeluarkanlah sebuah kartu yang tertulis padanya la ilaha illallah dan dikatakan kepadanya hari ini engkau tidak akan dizalimi maka ditimbang antara kartu tersebut dengan 99 catatan amalan dosanya setiap satu catatan sejauh matanya memandang ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada seluruh dosa-dosanya maka dia pun diampuni maka dia pun diampuni jadi pentingnya kita mengenal kesyirikan agar tidak terjerumus di dalam kesyirikan karena ini adalah dosa yang tidak terampuni. Bahkan sebagian ulama berpendapat ayat ini kalau kita perhatikan lafaznya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Takdirnya adalah masdar isyrakan bihi. <coughs> ayyushraka bihi takdirnya adalah masdar isyrakan bihi. Sehingga dia sama dengan nakiratun fi siyakin nahyi fatufidul umum atau fi siyakin nafyi dia adalah kalimat nakirah di dalam konteks penafikan fatufidul umum maka bermakna umum mencakup syirik besar dan syirik kecil tidak akan diampuni syirik besar dan syirik kecil hanya saja bedanya pelaku syirik kecil tidak sampai kekal di dalam neraka tidak sampai kekal di dalam neraka. Kemudian kata Syekh, "Wadzalika bima'rifati arba'i qawaid dzakarahu Allah taala fi kitabih." Dan untuk <coughs> mengenal kesyirikan dan memahami hakikat tauhid adalah dengan mengetahui empat kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Insyaallah pada kesempatan ini kita selesaikan sampai kaidah yang pertama. Ini kaidah yang ringkas. Kata beliau rahimahullah, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Ini kita mulai masuk pada inti kitab. An ta'lama anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Hendaklah engkau tahu bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka semuanya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur alam ini. Namun keyakinan mereka tersebut tidak memasukkan mereka menjadi kaum muslimin, tidak dikategorikan sebagai kaum muslimin. Ini kaidah yang pertama. Menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrik dahulu memiliki keimanan terhadap rububiyah Allah. Mereka memiliki keimanan terhadap rububiyah Allah, yaitu mengimani Allah yang mencipta, yang mengatur dan menguasai alam ini, yang memberikan rizki, yang mengatur segala urusan. Itu keimanan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu tapi ternyata mereka disebut sebagai kaum musyrikin bukan orang-orang yang beriman. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Mereka tidak memurnikan Allah di dalam ibadah. Oleh karena itu, tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah tauhidul uluhiyah. Sebab mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala maka mereka diingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. <coughs> maka ini adalah peringatan bagi kita. Kalau sekedar rububiyah saja yang kita imani, Allah Maha Pencipta. Allah yang Maha Kuat. Allah yang Maha Perkasa. Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha mengatur seluruh makhluknya dan menguasainya. Maka kalau sampai di situ saja, tidak ada bedanya atau belum berbeda antara keimanan kita dan keimanan kaum musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah dahulu. Sampai kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Makanya aneh. Sebagian orang khutbah tentang tauhid. Dari awal sampai akhir kesimpulannya apa? Allah itu ada orang musyrik lebih beriman daripadanya kalau cuma sekedar Allah itu ada orang musyrik bukan saja mengimani Allah itu ada tetapi mengimani Allah pencipta dan penguasa ya tulis buku tebal-tebal berbicara tentang tauhid kesimpulannya Allah itu ada cuma untuk membantah orang-orang ateis ternyata kaum musyrikin bukan hanya mengimani Allah itu ada tetapi mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan penguasa seluruh alam ini. Wadalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardh." Katakan kepada mereka wahai Muhammad. Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara. Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy dan siapakah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup disebutkan dalam tafsirnya maksudnya adalah mengeluarkan apa namanya mengeluarkan yang hidup dari yang mati adalah menciptakan <coughs> manusia yang hidup dari sperma yang mati atau sebaliknya menghidup mengeluarkan yang mati dari yang hidup yaitu mengeluarkan sperma itu dari manusia yang hidup dari situlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita wa may yudabbirul amra dan siapakah yang mengatur urusan yaitu urusan rizki kehidupan dan kematian memberi manfaat dan mudarat maka tanyakan kepada mereka siapa yang melakukan semua itu fasayaquluna maka pasti mereka akan menjawab Allah yang melakukan semua itu. Perhatikan jemaah sekalian, ini keimanan <coughs> kaum musyrikin terhadap Allah. Mereka imani rububiyah Allah. Ini imannya Abu Talib, imannya Abu Jahal dan imannya Abu Lahab dan orang-orang musyrik serta kafir yang lainnya. Tetapi mereka tetap dianggap kaum musyrikin, bukan orang yang beriman karena mereka tidak menyembah Allah. Makanya di akhir ayat, "Fakul afala tattaqun?" Katakan kepada mereka wahai Muhammad, mengapakah kalian tidak bertakwa? Yaitu tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Dan dalam Al-Qur'an banyak ayat yang semisal diantaranya surat Luqman ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la Apabila engkau tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti benar-benar sungguh mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Wala in sa'altahum man khalaqahum Allah. Apabila engkau tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Maka sungguh mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kesimpulannya kaidah yang pertama ini adalah menegaskan kepada kita beriman terhadap rububiyah Allah saja belum membedakan kita dengan kaum musyrikin jahiliyah yang kepada mereka lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwahi dan memerangi mereka sampai kita beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja yang patut untuk disembah dan kita hanya mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Jamaah sekalian, di sini sebelum kita tutup ada satu faidah yang bisa kita petik dari sini. Kaum musyrikin jahiliyah dahulu mengimani rububiyah Allah. Mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah. Tetapi kalau kita saksikan kenyataan sebagian kaum yang mengaku muslim hari ini, mereka tidak sedikit yang menyekutukan Allah di dalam rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Iya. Berapa banyak orang-orang yang berkeyakinan hasil panen mereka karena dibantu oleh Dewi Sri. Banyak berapa banyak orang-orang yang mengaku muslim berkeyakinan daerah mereka ini aman-aman saja karena dijaga oleh kiai sapu jagat misalkan atau Nyi Loro Kidul. Mereka menyekutukan Allah dalam rububiyah. Mereka meyakini tempat ini keramat karena ada penunggunya yang menguasai tempat tersebut bukan Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya mereka yakini para wali dapat mengabulkan permohonan-permohonan mereka <coughs> jadi lebih parah dari kaum musyrikin di masa jahiliyah kesyirikan pada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini itu justru lebih parah daripada kaum musyrikin jahiliyah. Dahulu mereka hanya menyekutukan Allah dalam uluhiyah. dan mereka mentauhidkannya dalam rububiyah tapi kok orang yang mengaku muslim menyekutukan Allah di dalam rububiyah dan uluhiyah sekaligus insyaallah akan datang kaidah yang menerangkan bahawa kesyirikan di masa ini lebih parah bukan malah berkurang justru lebih parah dibanding masa yang lalu sekaligus membantah orang-orang yang tidak memahami pentingnya dakwah tauhid yang mereka mengira bahwa dakwah yang paling penting itu adalah dakwah yang lain bukan dakwah tauhid. Walhamdulillah <coughs> kita telah selesai dari kaidah yang pertama. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kaidah berikutnya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan saya persilakan. Wabillahi taufik. Memiliki apa? Trinitas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini termasuk tuduhan orang-orang yang paling jahil yang jahilnya bukan jahil biasa tapi kelas berat. Yang mengatakan bahwa pembagian tauhid terhadap rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat sama dengan trinitas. Ya. Atau yang lebih ringan daripada itu mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang muhdath tidak ada dari masa salaf atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. <clears throat> Maka bantahan terhadapnya kita katakan engkau bisa mengatakan demikian karena tidak memahami apa yang dimaksud tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini hakikatnya karena dia tidak paham apa yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah dan asma wa sifat. Semuanya semua dari tiga macam tauhid ini berkesimpulan, kesimpulan akhirnya adalah Allah satu-satunya sesembahan. Bagaimana mungkin disamakan dengan Trinitas yang meyakini sesembahan adalah satu dari yang tiga? Ya. Itu aja kita katakan kepadanya. Kamu berani mengatakan demikian karena kamu tidak paham apa itu tauhid rububiyah, apa itu huluyah dan apa asma was sifat. Padahal kalau kamu paham tiga pembagian tiga macam tauhid ini kesimpulannya adalah menekankan bahwa Allah yang patut untuk disembah. Satu-satunya, tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun. Iya. Bagaimana bisa disamakan dengan Trinitas? Ada sebuah buku bagus, antum harus baca, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang berjudul apa judulnya? <laughs> Lupa ada. Iya. <coughs> Al-Qaulul Mufid atau Al-Qaulus Sadid ala man ankara taksimat tauhid. Ya kurang lebih seperti itu judulnya. Bagus sekali. Diberi mukaddimah oleh Syekh Shalal Fauzan membantah siapa itu As-Saqaf. Ya. Membantah tokoh sufi masa ini As-Saqaf. Ya. Tapi ada As-Saqaf yang ahlu sunnah. Ya. Ini membantah tokoh sufi masa ini. Satu buku khusus membantah hal tersebut. Orang-orang yang me, apa namanya menolak pembagian tauhid dan beliau sebutkan di situ nukilan dari ulama ussalaf dari ulama ussalaf dahulu <coughs> yang kesimpulannya adalah seluk apa namanya penetapan tiga macam tauhid tiga macam tauhid itu adalah hasil dari istiqra'un nusus penelitian secara menyeluruh terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang tauhid. Tidak ada satu nas pun yang disisakan. Semuanya diteliti, semua ayat dan hadis yang berbicara tentang tauhid, kenyataannya tidak keluar dari tiga macam tauhid. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Buku ini banyak sekali faidahnya. Beliau membantah apa namanya sufi dan juga membantah sebagian tokoh-tokoh pergerakan. Ya. Jadi demikian. Uh, apa namanya? Kenyataannya tidak seperti itu. Ya, kenyataannya tidak seperti itu. Bahwa justru pembagian tauhid menjadi tiga untuk menekankan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut untuk disembah. Dan bisa kita katakan ini ijma ulama ahlu sunnati wal jamaah di masa ini. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, Allah. Ini adalah ijma ulama ahli sunnah di masa ini tidak di, tidak terdengar <coughs> ada yang mengingkari ada yang mengingkari pembagian tersebut. Iya. Tidak ada satu ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengingkari pembagian tersebut dan ijma adalah hujah. Ijma adalah hujjah. Iya. Kemudian ada satu tulisan Said Agil Siraj dia pun menetapkan tiga macam tauhid ini. Ya, nanti mungkin antum bisa cari di ada beberapa buku kata pengantarnya atau mungkin artikel di internet saya pernah baca. Dia pun mengakui tiga macam tauhid ini rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Iya. Jadi dari tokoh-tokoh mereka pun banyak yang mengakuinya. Karena kalau diteliti hakikatnya itulah yang diajarkan Islam, itulah yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini <coughs> meringkasnya mungkin lebih detail antum bisa baca pada buku yang ana sebutkan tadi. Wallahu alam. Ini yang saya katakan tadi termasuk yang dibantah oleh Syekh Abdul Razak. Demikian pula telah dibantah oleh ah, para ulama di lajnah daimah dalam fatwa-fatwa. Demikian pula Syekh Shalal Fauzan punya penjelasan bagus di dalam <coughs> At-Ta'liqat al-Tahawiyah. Bantahan terhadap mereka yang menambahkan tauhid hakimiyah. Iya. Tidak kita kenal seorang ulama ahlus sunnati wal jamaah yang menambahkan tauhid yang keempat yaitu tauhidul hakimiyah. Iya. Dan al-hakimiyah itu sendiri bisa masuk di dalam rububiyah dan bisa masuk di dalam uluhiyah. Dari sisi kita mengimani Allah dialah al-hakim yang berhak menetapkan hukum, yang menghukumi di antara manusia itu masuk dalam kategori rububiyah. Apa perlunya mau dipisahkan? Apa perlunya mau dipisahkan? Kemudian dari sisi kewajiban kita, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakannya dengan hukum makhluk maka ini bagian dari tauhid uluhiyah bagian dari tauhid uluhiyah iya apa perlunya dipisahkan menjadi tauhid tersendiri apa perlunya perlunya adalah untuk mengajarkan kepada manusia bahwa itulah ajaran terpenting dalam Islam itu yang mereka inginkan. Pada saat yang sama mereka menutup mata dari kesyirikan-kesyirikan yang banyak terjadi di dalam uluhiyah. Sampai-sampai mereka mengatakan kesyirikan di masa ini bukan lagi di kuburan-kuburan tetapi di parlemen. Ya, Jadi memahami, mengenal kesyirikan yang terjadi di kuburan-kuburan saja mereka tidak tahu. Yang mereka tahu kesyirikan itu hanya satu, yaitu kesyirikan di parlemen. Ya. Makanya kemarin kita jelaskan panjang lebar tentang penguasa yang tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya dalam keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah dia telah melakukan syirik asgar. Tidak dihukumi syirik akbar <clears throat> <coughs> kecuali dia melakukan satu dari tiga perkara. Yang pertama, apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau satu hukum yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua, dia menyamakan hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Yang ketiga, dia meyakini hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini rincian ahlu sunnati wal jamaah tidak dikafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka melakukan satu dari tiga perkara tersebut. Itu pun tidak otomatis dikafirkan. Mesti apa namanya? E, terkumpul padanya syarat-syarat pengkafiran dan terangkat penghalang-penghalang pengkafiran. Ini sudah kita jelaskan walaupun ringkas pada pertemuan hari Ahad kemarin law hadartum lastafattum insyaallah taala jadi ini termasuk perkara baru yang mereka ada-adakan tidak ada dari ulama ahlus sunnati wal jamaah tidak dikenal ulama ahlus sunnati wal jamaah di masa ini <coughs> yang menetapkan tauhid yang keempat tauhidul hakimiyah ya makanya telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah demikian pula Syekh al Fauzan uh, termasuk yang banyak membantah di dalam perkara ini. Karena apa? Efek negatifnya yang mereka inginkan di balik itu adalah lebih mendahulukan hakimiyah dan melupakan uluhiyah. Melupakan uluhiyah. Ini yang sebetulnya mereka inginkan. Kemudian apa efek negatif yang muncul dari balik itu? Pengkafiran terhadap pemerintah. Pengkafiran terhadap pemerintah. Kemudian setelah pengkafiran apa? Pengoboman, pembunuhan. Itu hasilnya. Itu hasil dari tauhid hakimiyah semuanya yang mereka pahami secara salah. Yang mereka pahami secara salah dan mereka lebih mementingkan daripada uluhiyah. Iya. Jadi ini bukan perkara sepele. Menambah pembagian yang baru selain daripada yang disebutkan ulama ahli sunnati wal jamaah dampak negatifnya yaitu dia mengajak pada kesesatan-kesesatan yang lain. Ini kenyataannya. Wallahu alam. Berbuat dosa besar tidak taubat kemudian meninggal tahta masyiatillah. Itu yang kita maksudkan tadi. Kalau dia taubat kesyirikan dan kekufuran sekalipun, maka Allah Maha Pengampun. Yang kita maksudkan di sini berbuat dosa besar kemudian belum sempat taubat lalu meninggal dunia. Maka tahta masyiatillah. Oleh karena itu dianjurkan bagi kaum muslimin untuk banyak mendoakan untuk banyak mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia barangkali di antara mereka ada pelaku-pelaku dosa besar yang belum sempat bertobat iya wallahu alam bisa antum lihat di Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid Syekh Ibn Utsaimin Syekh Utsaimin cuma ana lupa di bab mana itu tapi bisa antum cari, insya Allah ada di situ. Empat tingkatan manusia menghadapi musibah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. <laughs> Allah tidak ditanya apa yang dia perintahkan, apa yang dia lakukan. Enggak perlu bertanya itu. Ya. Allah tidak patut menanyakan apa Kenapa Allah berbuat begini, kenapa begitu? Yang ditanya adalah kita. Yang ditanya adalah kita. Iya. Itu saja sudah mencukupi insyaallah. Allah. Gimana? Doa doa doa bit takfir Ada buku bagus Dawabitut Takfir karya Syekh Muhammad <coughs> Bazmul Muhammad Bazmul ini barangkali bisa kita katakan yang paling bagus ya Syekh Muhammad Bazmul nah, beliau adalah guru besar di Jamiah Ummul Qura di situ udah ada nukilan-nukilan dari para ulama terdahulu di antara yang paling banyak dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya yang paling banyak beliau menukil dari beliau. Dan ringkas, buku ini ringkas. Baik kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Terakhir ini. Apa itu? Pertama sekali, tidak ada cara yang paling baik untuk memahamkan mereka selain mengajarkan tauhid berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah. Jangan dulu kita berpikir bagaimana memahamkan mereka secara logika, secara akal. Cara yang paling baik adalah memahamkan tauhid kepada mereka berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Demikian pula memahamkan kepada mereka tentang hakikat takdir. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatunya di alam ini telah Allah tetapkan. Akan ada esteki, kemudian setelah itu terjadi gempa, itu sudah Allah tulis. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi dan memang kenyataan seperti itu <coughs> itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan ya yang kebetulan berurutan kebetulan dari sisi kita ya bukan dari sisi Allah menetapkan Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua-duanya berurutan kemudian coba dihubungkan oleh orang-orang. Maka dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang hidupnya atau lahirnya Ibrahim atau wafatnya beliau. Kemudian apa yang terjadi setelah itu gerhana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yukhawwifullahu bihima ibadah. Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan keduanya tersebut yaitu dengan terjadinya gerhana. La li mauti ahadin wala li hayatihim. La li mauti ahadin wala li hayatihi. Bukan karena meninggalnya seseorang, bukan pula karena hidupnya. <coughs> Ini bantahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang di masa itu yang menghubungkan antara gerhana yang terjadi di masa itu dengan lahirnya atau meninggalnya Ibrahim Ibrahim anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi uh, hal ini memang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dipahamkan kepada mereka. <coughs> Pertama ajarkan tauhid yang benar, yang kedua mengajarkan kepada mereka bahwa itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau yang masuk akal bisa kita kembali kepada permasalahan musibah. Seperti yang kita bahas kemarin. Ya, seperti yang kita bahas kemarin. Musibah untuk apa bagi kaum mukminin? Untuk kenikmatan bagi mereka. Maka karena mereka sudah beribadah, Allah timpakan musibah. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah timpakan kepadanya musibah. Allah idza ahabba qauman betalahum." Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah timpakan kepada mereka bala. Mereka baru saja beramal soleh, ditimpa bala. Menunjukkan Allah cinta kepada mereka. Kalau mereka ridho, maka Allah pun ridho kepada mereka. Tapi kalau mereka marah, Allah pun murka kepada mereka. Ya. Mungkin dari sisi akal, sampai situ saja yang saya tahu. Ya. Tapi yang paling penting, adalah mengajarkan tauhid. Ya, percuma saja kita jelaskan kepada mereka dari sisi akal tapi mereka tidak memahami tauhid dengan benar, <clears throat> maka dengan mudah keyakinan dan keimanan mereka akan menjadi rusak.